mitra bisnis, saya punya seorang tante di Hong Kong ya dan beliau mengirimkan saya hadiah buah Hong Hong Hongcao ini sebuah buah yang terkenal di Beijing ya. Uh, dia menjelaskan per telepon ini buah kecil bulat merah ya enak rasanya saya tidak nangkep gitu ya tapi ketika datang saya ditanyain orang apa sih Hong hongcao itu saya menjelaskan ala itu loh buah rasanya seperti apel warnanya merah ukurannya kira-kira seperlimanya apel maka orang langsung ngerti, oh alah ya seperti itu. Apel merah kecil seperlimanya apel rasanya mirip apel itu namanya Chow. Mitra bisnis, bagaimana kita menjelaskan dengan sederhana? Ini memakai sebuah analogi ya. Di Hollywood ini terkenal dengan nama high concept ya, inti dari film. Film Alien itu apa sih? Alien itu Josh ya, kayak ikan payu itu ya, Josh on a spaceship di dalam sebuah pesawat luar angkasa katanya. Kalau film Speed ya yang di bus itu ya katanya Die Hard on a Bus. Jadi film seperti Die Hard di dalam sebuah bus ya. Kalau IT e itu apa? IT e itu alien yang kesasar di bumi, berteman dengan anak kecil, dan alien itu kepingin pulang. Nah ini cara menjelaskan yang simple, jelas, tegas gitu ya. Kalau Anda diminta orang yang tidak pernah ke kota, is hardware itu toko apa sih? Itu loh toko supermarket yang jualan alat-alat peralatan rumah katanya. Di Amerika ada Staples, itu sebetulnya supermarket yang jualan alat tulis saja. Mitra bisnis, bagaimana kita menjelaskan sesuatu kepada orang dengan cara yang sederhana? Dapat menggunakan sebuah analogi ya. Dan ini yang sebetulnya membuat kita menjadi lebih mudah mengkomunikasikan sesuatu, mencari sesuatu persamaan yang sederhana dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan.